Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Sudah kita lewati berkali-kali yang namanya ilmu memang harus diulang-ulang. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Nah, barakallahu fikum antum nanam suatu tanaman kalau nggak pernah antum siram, nggak pernah dipupuk, layu. Kalau sudah layu, semakin mengering, mati, meninggal dunia. Paham ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Jadi ilmu itu kalau diulang-ulang itu justru bagus. Nah, siapa namanya Al-Imam Abu Bakar ini? Ya, siapa namanya? Uh, Abdullah siapa? Abu Bakar yang mana ini? Abu Bakar Nabi Dawud siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah. Namanya Imam Abu Dawud Ahsan, Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sidistani rahmatullah alaih. Biasanya orang keberatan mengucapkan yang kedua ini. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sidistani rahmatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Coba antum ucapkan. Apa? Sulaiman rahimahullah. Ayo, nah, antum Hai eh, wa na'am barakallahu fikum Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Nah, ini ingat-ingat ya namanya Al-Imam Abu Dawud. Jadi Abu Bakar bin Abi Dawud imamun ibnu imam. Jadi dia seorang imam, anaknya seorang imam karena bapaknya imam Abu Dawud sahibus sunan. Qala Al-mu'allifu asbahullah fadlu auladin nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Termasuk anak beliau ini nanti yang dimaksud anak di sini adalah kedua cucu Rasulullah SAW yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Kenapa? Karena Hasan dan Husain mendapatkan perhatikan baik-baik, mendapat nas yang khusus termasuk apa? Penduduk surga. Sanida syabab ahli jannah. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga siapa? Hasan dan Husain. Ini dihafal ini. Nah, Rasulullah menyatakan, "Innal Hasan wal Husain sanyida syabab ahli jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Ini dihafal ini ya. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian Naam mengenai anak-anak yang lainnya karena Rasulullah SAW dikarunia anak itu bukan dari semua istrinya. Paham ya? Dari siapa? Pertama dari Khadijah pintu Khuwailid. Kemudian yang kedua dari budak yang dari seorang wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW Maria Al-Qibtiyah. ya? Itu saja. Selainnya tidak memiliki. Dari Aisyah istri kesayangan beliau pun beliau tidak memiliki keturunan. Paham ya? Padahal apa Aisyah ummul mukminin adalah wanita yang paling beliau sayang. Paham ya? Nah barakallahu fikum wanita yang paling beliau sayang. Tapi memang Allah Taala takdirkan di balik itu semuanya tidak memiliki apa? keturunan. Dari istri-istri Rasulullah yang paling nah beliau sayang adalah Aisyah ummul mukminin. Paham ya? Kemudian beliau menikahi Aisyah ummul mukminin dalam keadaan masih gadis ketika usia 6 tahun, kemudian dukhul ketika usia 9 tahun. Adapun yang lainnya secara globalnya dinikahi dalam keadaan Naam janda atau dalam keadaan tidak gadis. Paham ya? Secara globalnya seperti itu. Naam barakallahu fikum. Kemudian yang memiliki keturunan yang ingat dari dua wanita tadi itu. Pertama dari istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, ingat-ingat. Yang kedua dari seorang wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah, naam yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. ya. Maria Al-Qibtiyah dari Maria Al-Qibtiyah satu anak itu Ibrahim. Ya kan? Ibrahim. Dari Khadijah pintu Khuwailid sisanya Abdullah, Al-Qasim, Fatimah, Rukanya Ummu Sum Zainab. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ini enam putra dan putri dari Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini dihafal ya, upayakan ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan cuma di eh, dilihat saja. Antum sudah tercatat belum? Jadi istri-istri Rasulullah SAW yang memiliki keturunan nam Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian salah seorang wanita yang dihadiahkan kepada beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dari Maria Al-Qibtiyah tadi satu Ibrahim. Sisanya dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid, Abdullah, Al-Qasim, siapa? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Mahfum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiikum Kita lihat ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Wasibtai Rasulillah wa ibni wa ibni Khadijah wa Fatimatu dzatun dzatun naqai tabahbahu. Na'am barakallahu fiikum ini mengenai apa keutamaan anak-anak Rasulullah SAW. Karena sekarang kita di kitab ini sudah berada di akhir-akhir daripada kitab ini ya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, walau selesai kapan, kita akan memasuki lum'atul itikad yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian berikutnya syarahnya kita gabung nanti. Fadlu ummil mu'minin Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhuma. Perhatikan ini. Keutamaan Ummul Mukminin Aisyah dan Muawiyah. Bayangkan, kok digabungkan kenapa di sini? Bantah Syiah Rafidhah. Perhatikan baik-baik. Syiah Rafidhah itu benci dan Muawiyah. Oleh karena itu bab ini memang sengaja dibikin nah barakallahu fikum digabungkan karena Syiah Rafidhah benci dan Muawiyah dan suka mencaci maki Aisyah ummul mukminin. Allah musta'an. Apa tatiannya? Aisyah ummul mukminin sama orang-orang Syiah Rafidhah itu dituduh berzina. Paham ya? Mereka sepakat dengan kisah kisah Ifk, paham ya? Percaya dengan ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul Nah, yang mengatakan Aisyah berzina dengan salah satu sahabat. Sahabat siapa yang dituduhkan berzina ini? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami sahabat yang dituduhkan berzina dan Aisyah siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, ini juga dihafal ya karena sering muncul di dalam kisahul ifk, kisah mengenai tuduhan yang tidak benar tadi itu. Allah musta'an. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Naam. Wa aishu ummi wa aishu ummul mu'minina wa khaluna Muawiyatun akram bihi summan na'uf Ini dua bab ini. Pertama mengenai anak-anaknya Rasulullah. Bab yang kedua mengenai Ummul Mukminin Aisyah dan Muawiyah. Kalau nanti atau mau menyaksikan, enggak eh, perlu meraktekkan, enggak boleh ya, nyaksikan saja pergi ke Yaman. Di Yaman sana kalau dikenal dengan Idul Ghadir, hari raya menurut mereka terbunuhnya Husain di tanah Karbala katanya. Itu mereka memperingati dengan apa? Dengan AK-16. Paham ya? Dengan AK Nah, sembarangan, perhatian baik-baik. Ini serius ini. Paham ya? Kalau percaya buktikan sendiri nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka nembak-nembak gunung, terkadang anjing-anjing ditembak juga. Alasannya apa? Alasannya kami dengan langsung ya dari orang-orang awam sana yang mereka sudah masuk ahlu sunnah tapi karena orang awamnya syiah, syiah zaidiyah. Nah, kata mereka gunung-gunung ditembak itu Muawiyah katanya. Allah musta'an. Bencinya sangat bencinya sampai gunung-gunung ditembak katanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, kenapa kok anjing-anjing ditembakin? Itu adalah permisalannya hukuman bagi umil mukmin Aisyah karena berzina. Bayangkan itu. Jeleknya di situ. Jadi menuduh umil mukminin berzina, hukumannya anjing-anjing ditembak katanya. Sebagai peringatan gitu katanya. Peringatan peringati apa? Memperingati nah barakallahu fikum agar ditebus, agar tertebus dan juga diampuni dosa-dosanya umil mukminin. Bayangkan, jelek sekali. Nah, Syiah Rafidhah dan sudah kita ketahui bersama Syiah Rafidah pimpinannya, pentolannya, paham ya? Nah, barakallahu fikum siapa namanya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini pemimpinnya. Syiah Rafidah pemimpinnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Upayakan tercatat juga. Kok banyak sekali yang catat ya? Ya memang seperti ini. Memang, memang seperti ini gimana lagi mau Mau gimana lagi memang seperti ini. Nyetet banyak, yang dihafal juga banyak. Nah, barakallahu fikum. Cuman kan enggak harus dihafal sekaligus, terulang-ulang terus. Enggak perlu antum khawatir. Nah, barakallahu fikum, terulang-ulang terus. Kita ambil sarannya dikit, ingat-ingat ya. Jadi bab ini biar antum paham kenapa digabungkan Aisyah dengan Muawiyah karena untuk membatasi Syiah rafidhah Syiah Rafidhah itu enggak suka Aisyah sebenarnya. Walaupun mereka gembor-gemborkan suka Ahlul Bait, Ahlul Bait bohong. Mereka yang paling mereka cinta itu siapa? Fatimah, Ali, Husain. Jadi nanti kalau antum ke sana enggak usah heran dan asing lagi. Mas, mukanya siapa namamu? Kalau namanya Ali, Masya Allah. Hayakallah. Paham ya? Senang mereka. Orang-orang awam itu namanya Ali, Husain, senang. Mas, muka siapa namamu? Muawiyah. Wah, enggak senang mereka merengut wajahnya. Ini terbukti ya, terbukti. Sebagian tempat seperti itu yang masih orang-orang awam tapi ekstrim itu kayak gitu. Enggak suka Muawiyah, Abu Bakar, Umar itu enggak suka. Tapi kalau Ali, masya Allah, dipuji-puji. Husain, masya Allah, dipuji-puji. Hasan jaga jarak dia. Namanya. Kenapa jaga jarak? Karena menurut mereka Hasan itu adalah penakut, jaban. Kekuasaan bapaknya kenapa diserahkan kepada Muawiyah katanya? Namanya. Karena di akhir-akhir khilafah Ali bin Abi Thalib sempat terjadi apa? Hampir terjadi peperangan, pertumpahan darah antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya Ali bin Abi Thalib. Lah kenapa kok Hasan malah serahkan kepada Muawiyah? Mereka enggak ridho di situ. Padahal itu semuanya apa? Hikmah di balik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innabni hadza sayyid. Sesungguhnya pada anakku ini, maksudnya cucuku ini ada pemimpin. Siapa maksudnya? Hasan. Wa la'allaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal mu'minin atau minal muslimin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mendamaikan dengan sebab cucuku ini yaitu Hasan antara dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin yang sedang bertikai. Kelompoknya siapa? Muawiyah dan Ali bin Abi Mereka enggak terima. Makanya yang mereka puji itu Husain terus. Jadi kalau sana itu Allah Idul qadir mereka pada memanggil-manggil ya Husain, ya Husain gitu, manggil-manggil mereka. Sambil apa? Tangannya dipukul-pukulan gini. Ini yang melihat, langsung menyaksikan di sana ya Sa'dah dari Sa'dah itu banyak syiahnya itu. Nanti mukul-mukul pakai alat-alat yang tajam itu dilukai badannya. Anak-anak kecil itu cukur rambutnya bersih, disilatin kepalanya keluar darahnya. Allahu musta'an. Hati-hati para fikum. Di Indonesia ini walaupun kelihatannya diam-diam, sunyi, sepi, sudah ada syiahnya. Hati-hati antum. Cuman mereka tidak menampakkan aslinya karena mereka memiliki akidah yang sangat licik dan jelek yaitu at-taqiyah, menyembunyikan aslinya. Paham ya? Ingat-ingat ya, biasanya yang mereka masukin adalah para mahasiswa-mahasiswi. Karena apa? Karena mereka memiliki apa? trik-trik yang kira-kira orang itu senang. Seperti nikah mut'ah, nikah kontra. Nah, barakallahu fikum. Kemudian menurut mereka enam eh, Haji itu nggak harus ke Mekah. Nah terus kemana? Di Iran itu sudah ada Ka'bah tandingan. Mereka berhaji di sana itu, putar-putar. Lah kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ingat-ingat ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi di di sana diagungkan. Diagungkan kemudian di intinya diagungkan ditulis Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu, bayangkan. Padahal yang bunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bayangkan. Ngeri sekali. Nah, itu di Iran ya. Namlul musta'an. Jadi perlu berhati-hati. Kalau di Indonesia, ciri-cirinya biar antum nanti nggak salah paham, biasanya punya masjid sendiri atau musola sendiri di rumahnya. Tapi nggak semuanya ini biasanya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, lihat di dalam rumahnya biasanya banyak gambar-gambarnya Al Khomeini. Paham ya? Ciri yang berikutnya lagi, biasanya mereka seringnya kemana-mana pakai kalung. Kalungnya itu ada gumpalan tanah sembunyikan kepada tanahnya. Paham ya? Nah, itu nanti kalau sujud dipakai, tempelkan ke jidatnya ini. Karena mereka menganggap semua tanah ini najis, kecuali tanah Karbala terbunuhnya Husain. Ngeri kan? Kemudian mereka nanti kalau takbir, ini yang sudah terang-terangan maksudnya ya. Takbirnya mereka tidak sedekap seperti kita, Allahu Akbar, tapi irsal. Allahu Akbar. Paham ya? Oleh karena itu madhab yang paling mereka senangi madhabnya Abu Hanifah. Paham ya? Nah, seringnya mereka menggunakan madhabnya Abu Hanifah Hanafiyah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika tasyahud, asyhadu anna aliyan waliullah. Aliyan waliullah tambahannya. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an itu di antaranya. Itu di di antaranya. Ikhwan fitina azdan azakumullah insyaallah taala syarahnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Intinya kita sudah ada faedah di sini mengenai dua cucu Rasulullah SAW dan juga anak-anak Rasulullah SAW serta penyebutan secara global mengenai Ummul Mukminin Aisyah dan juga dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan serta musuh-musuh mereka yaitu Syiah Rafidah. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.